Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dimanapun Anda berada dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi hari ini kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Berhasil. Alhamdulillah semua suaranya kenceng gak ada yang ngantuk. Iya. Kabarnya gimana Bu? Baik Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah perjalanan lancar ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan kehadiran Ibu di sini dihitung sebagai ibadah di ganjar pahala yang sebesar. Amin. Amin. Ya, saya pengen nanya sama ibu-ibu nih, gimana uh, suaminya pada sayang nggak sama ibu? Sayang. Alhamdulillah. Ada yang digalakin nggak? Nggak ada ya. Ada yang dicuekin? Enggak, alhamdulillah. Kalaupun ada yang digalakin atau dicuekin, segera ingetin suaminya kalau istri itu adalah amanah dari Allah harus dijaga supaya nanti bisa sama-sama uh, menuju surga bersama-sama. Sekeluarga ngumpul lagi di surga. Iya. Baik pagi hari ini kita akan membahas tema tentang istri amanah Allah. Silakan, Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 Wa qala Allah Ta'ala wala taqrabud jina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Sadaqallahu azim. Judul kita hari ini yaitu istri adalah amanat dari Allah. Kita lihat sejarah. Ketika Rasulullah SAW dan para sahabat yang lain selesai melaksanakan haji wada. Beliau berpidato di depan para sahabat. Wahai para sahabat, hati-hati kalian menjaga istri kalian. Karena kalian menikah dengan mereka dengan menyebut nama Allah. Kalian halal berhubungan badan dengan mereka karena menyebut nama Allah. Istri kalian adalah amanat dari Allah. Kita lihat apa sih yang namanya amanat. Sesuatu yang diberikan kepada orang lain dengan keyakinan dari hati oleh orang tersebut akan dijaga dengan aman. Itu yang dimaksud dengan amanah. Rasul bersabda, "Ahadatumuhunna bi amanatillah." Kalian menerima istri kalian berdasarkan amanat dari Allah. Istri diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makhluknya Allah. Dinikahi oleh seorang laki-laki. Jadi suami istri. Bukankah ketika kita melihat proses pernikahan dimulai dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Lalu mengucapkan istighfar tiga kali. Baru adanya pernikahan. Jadi semua prosesi tadi selalu beriringan dengan membawa nama Allah. Makanya itu amanat dari Allah. Yang namanya istri amanat dalam pelukan suaminya. Yang namanya suami amanat dalam pangkuan istri. Saya sebagai orang tua dari anak saya yang laki-laki tidak bakal saya rela menikah anak laki-laki dari kecil digedein. Bodoh disekolahin. Jelek jadi ganteng. Masya Allah. Begitu gede nggak bakal saya sebagai orang tua anak laki-laki saya rela menikahkan anak laki-laki saya dengan perempuan yang belum lama dikenal kalau tidak ada amanat. Kalau saya sebagai orang tua dari anak perempuan saya. Dari kecil digedein. Bodoh di sekolahin biar pinter. Jelek didandanin jadi rapi jadi cantik. Pinter segala-gala. Nggak bakal saya sebagai orang tua dari anak perempuan saya rela menikahkan anak perempuan saya dengan laki-laki yang belum lama kita kenal kalau tidak ada amanat. Semua kada ada amanat. Laki-laki dan perempuan yang menikah mereka yakin seyakin-yakinnya pasangan saya akan memberikan perhatian, melebihi perhatian orang tua kandung dan saudara kandung saya. Mereka yakin pasangan saya memberikan rasa cinta, rasa sayang melebihi cinta dan sayang dari orang tua kandung saya, saudara kandung saya. Jadi ini yang namanya amanat. Karena orang yang beriman pasti akan berpegang dengan amanatnya. Walladzina li amanatihim wa adihim ra'un. Tanda orang yang beriman yang berbahagia. Dia selalu menunaikan amanat dan mereka menunaikan janji-janji mereka. Ketika seorang laki-laki memegang tangan calon mertuanya. Lalu dikatakan oleh calon mertuanya, saya nikahkan engkau dengan anak kandung saya bernama Anu binti Anu, mas kawin sekian tunai di kedatangannya. Saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian tunai. Artinya ada amanat. Kekuasaan bagi seorang perempuan. Yang tadinya dalam genggaman seorang ayah. Memberikan makan, memberikan minum, pendidikan, perhatian, kasih sayang. Diserahkan sama laki-laki saya terima nikahnya Anu binti Anu dengan mas kawin sekian. Artinya tanggung jawab ayah dilepas, dipindahkan kepada tanggung jawab seorang suami. Ini yang disebut dengan amanat. Makanya suami punya kewajiban hakul marati ala jauji. Ayut imaha idatam. Wayak suha idak tasa. Waladribul wajha. Walayukabbihu. Walayajuri ila pilbet. Kewajiban suami buat istri. Setelah dia menggenggam tangan calon mertuanya. Setelah ada ijab kobul. Yang pertama Suami wajib memberikan makan kepada istrinya sesuai dengan apa yang dimakan oleh suami. Yang kedua, suami punya kewajiban memberikan pakaian buat istrinya sesuai dengan apa yang dipakai oleh suami. Yang ketiga, suami tidak boleh memukul wajah istrinya. Yang keempat, suami tidak boleh mengejek istrinya atau memanggil istrinya dengan panggilan yang buruk yang istrinya tidak suka. Rasul mengajarkan memanggil istrinya, "Ya Khumairah, istriku yang pipinya kemerah-merahan. Siti Aisyah suka. Jadi Anda sebagai suami wajib memanggil istri Anda dengan panggilan yang manis. Di mana istri Anda menyukai panggilan sayang Anda. Yang nomor lima. Setelah adanya pernikahan. Suami tidak boleh menjauhi istri kecuali dalam rumah. Yang namanya pernikahan pemirsa kita semua tahu. Kalau lagi mesra-mesra. Lagi baik-baik. Bercumbu, berkasih sayang. Masya Allah luar biasa. Namun jangan lupa ini dunia. Kadang-kadang ada keributan. Kadang-kadang pernah berantem. Kadang-kadang sampai dar deror wah dasar. Namun Rasul mengajarkan berantem apapun yang kalian lakukan jangan suami keluar meninggalkan rumah. Di luar banyak cewek penggoda. Bisa-bisa tergoda dengan perempuan lain. Hati-hati, jaga rumah tangga kalian. Atau seorang istri kalau ribut dengan suami, jangan meninggalkan rumah. Istri tempatnya di rumah. Kalau istri keluar meninggalkan rumah, suaminya bilang, saya mau mengusir kagak. Suami ada kebutuhan, nyari serep. Pertanyaan saya, mau Anda diserepin? Enggak. Makanya, <laughs> seribut bagaimanapun Anda dengan suami Anda, tetap bertahan di rumah. Jadi yang namanya suami wajib berikan nafkah. Sampai Rasul bersabda, <clears throat> kalau seandainya seorang suami nafkah buat dirinya royal, sementara anak istrinya diterlantarkan, dia bukan laki-laki yang jantan dan perkasa. Laki-laki yang jantan dan perkasa, laki-laki yang punya tanggung jawab memberikan nafkah kepada anak istrinya. Liunfiq du saatin min saatih. atau talaq ayat 7. Suami punya kewajiban berikan nafkah kepada istrinya sesuai kadar kemampuan. Artinya apa? Kalau suaminya hidupnya sederhana, emang ekonominya segitu duitnya yang punya itu yang diberikan pada istri. Kalau suaminya kaya, maka suami wajib memberikan kepada istri sesuai kekayaan yang dia miliki. Tidak boleh curang. Jadi seimbang dengan kemampuan suami. Tapi istri jangan nuntut terlalu lebih. Emang suami memang punya segitu, Jangan nuntut lebih. Bisa-bisa suami Anda jadi koruptor. Hati-hati. Kita wajib menjaga amanat daripada Allah. Kemudian, kalau Anda sudah menjadi istri, harus selalu menyenangkan suami. Seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, saya ini pengen tahu bagaimana tandanya siang baik?" Rasul bersabda, "Tandanya siang baik ada tiga. Yang pertama, tiap suami memandang suami senang. Kalau suami Anda senang, minyak pakai kodongan biru. Tiap hari di rumah pakai kodongan biru. Kalau suami Anda demen bininya pakai baju kembang-kembang, tiap mau ketemu suami ganti baju yang kembang-kembang. Hmm. Terus seperti itu. Masya Allah. Suami senang makan uduk, beliin uduk, bikinin. Senang makan ketupat laksa, ya minimal dua minggu sekali bikin ketupat laksa. Dengan tangan kita, bukan beli. Bukan nyuruh pembantu. Isi itu pahala buat Anda. Masya Allah. Seorang perempuan kalau dia sudah menikah dengan suami yang baik, masya Allah, di situ ladang amal yang luar biasa. Pahala mengalir kepada perempuan yang taat dengan suaminya. Begitu pentingnya perempuan taat dengan suami, Rasul bersabda, "Lau amartu ahadan bisujudi li ghairillah, la amartul mar'ata tasjuda li jaujiha." Kalau seandainya seorang makhluk boleh sujud dengan makhluk yang lain, aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya. Namun Islam melarang makhluk sujud dengan makhluk yang lain. Maka seorang istri cukup menghormati dan menghargai suami mereka. Suaminya harus seperti apa? Rasul bersabda, Akmalul mu'minina imanan asanu mahluqa. Wahyarukum hiyarukum linisaihim. Orang yang sempurna imannya adalah orang yang paling baik ahlaknya. Siapa orang yang paling baik ahlaknya? Seorang suami yang sangat sayang dan penuh perhatian buat istri dan keluarga mereka. Inilah yang disebut dengan istri adalah amanat dari Allah. Iya, itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi ini tentang istri amanah Allah. Silakan ibu-ibu disiapkan pertanyaannya nanti setelah ini giliran ibu-ibu bertanya ya. Kita harus break sebentar dan nanti kembali lagi di sini di Mama dan AA. Beraksi. Jangan Anda mengira napakah batin itu hanya berhubungan badan, salah pandangan mata suami dengan istri. Wow. Senyuman yang manis. Insya Allah.